Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dan kita hari ini akan masuki hadis Mukhtasar Abi Jamroh yang ke-88 di mana hadis ini akan menceritakan tentang bagaimana sholat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau jeda waktu antara sholatnya Rasulullah akhir sholat malamnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga di sini juga menjadi dalil akhir e, bersahurnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh dan juga di sini nanti akan kita kaji sebuah keterangan yang mungkin banyak belum diketahui oleh para sahabat-sahabat sekalian tentang uh, bagaimana Rasul setelah sholat isya itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kapan Rasul bangun malam kemudian ketika bangun malam itu apa yang dilakukan Rasulullah sebelum sholat ini ada dikir-dikir. kemudian bagaimana dikirnya Rasulullah ketika eh, bacaan-bacaan dikirnya Rasulullah di tengah-tengah sholat tahajud dan doa setelah tahajudnya Rasulullah Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Ini permasalahan-permasalahan yang jarang sekali e, diungkap. Biasanya orang kalau tahajud ya tahajud saja atau sholat malam ya sholat malam saja. Ternyata di sini kalau kita ingin meniru ibadah Rasulullah Muhammad SAW, Alaihi Wasallam banyak kita temukan keterangan-keterangan dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam hadis-hadis sahih ataupun hadis-hadis Hasan tentang ibadah malam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita baca dulu hadis yang ke-88. Silakan untuk disimak. An Zaid ibni Sabit. Hadis dari Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit ini sangat terkenal sekali sahabat Rasulullah yang e, diamanai Rasulullah sebagai katibnya Rasulullah atau sebagai sekretaris Rasulullah atau sebagai pencatat wahyunya wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Zaid bin Sabit ini mempunyai kelebihan dia e, kalau disuruh belajar bahasa itu pinter sehingga ketika beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Romawi itu beliau beliau bisa menguasai dengan sempurna hanya dalam hitungan enam hari. Nah, ini siapa? Zaid bin Sabit. Kola dan Zaid bin Sabit ini yang pakar dalam ilmu faraid. Jadi nah ini ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ilmu faraid. Kenapa saya kurang begitu berminat dengan ilmu faraid? Berarti kalau ilmu yang diangkat itu ilmu faraid, lah Allah mengangkat ilmu kan dengan mengangkat orangnya kan. Makanya yang pinter faraid itu biasanya cepat mati. Nah, ini. Ayo yang biasa pinter parahnya cepat mati makanya ini ini yang pinter parah itu Ustaz Tatang ini padahal ini yang bisa ngejar parah itu Ustaz bukan saya mengatakan cepat mati loh ya <laughs> Anzaid bin Sabit biasanya karena itu kan hubungan ilmu dengan Kala tasaharna Rasul mengatakan eh, Zaid mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kami bersahur bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti artinya ada ini dipahami oleh para ulama dalam keterangan apa para muhadisin mengatakan kalimat tasaharna ini berarti Nabi itu mengadakan sahur bersama. Jadi mereka kumpul untuk makan bareng. Jadi kalau di kita tradisinya kan buka bersama, jarang yang berapa acara apa sahur bersama. Ini Nabi ngadaan, mengadakan sahur bersama. Tasahanda, kami sahur bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi summa qama ila salati. Kemudian setelah selesai sahur ini Nabi berdiri untuk melakukan solat Salat subuh. Kultu kam kana bainal adzani was sahur. Aku uh, eh, kultu kemudian aku bertanya, ini Ya, kepada perawi yang pertama yaitu kamkana bainal adzani was sahur berapakah jarak antara adzan dan sahur akhir sahurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala qadru khamsina ayatan yaitu eh, kadar 50 ayat artinya waktu yang cukup untuk digunakan membaca 50 ayat. Nah, ini. Jadi ini yang kemudian dikenal dengan kita istilah imsak ya. Jadi imsakiyah itu sangat bagus sekali dan itu adalah merupakan e, perkiraan waktu yang berlandaskan kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW atau perkiraan antara Rasul mengakhiri sahurnya dengan adzan subuh. Jadi kalau di kita kadang-kadang itu kan nggak gitu, mentang-mentang belum adzan masih terus disikat terus. Begitu adzan masih nyangkut di tenggorokan kan begitu. Akhirnya nyari fatwa yang nggak jelas, akhirnya apa? Oh, mas, masih adzan, berarti belum selesai adzannya masih boleh makan. Ada seperti itu? Ada yang memberikan eh, keterangan-keterangan itu yang Allah alam jadi selama adannya belum selesai masih boleh makan. Nah ini kata siapa? Oh, namanya sudah masuk waktu berarti begitu Allahu Akbar berarti sudah nggak boleh makan. Nah, ini yang waduh ini masih adan adanya panjang adanya 10 menit ya aduh berarti masih 10 menit masuk waktu <laughs> subuh ini ada seperti itu Allah alam. Makanya di sini kalau paling aman mengikuti Rasulullah ya imsak itu sudah dihentikan makan 7 menit atau 10 menit sebelum subuh itu berarti kan cukup untuk membaca 10 ayat. Disitulah Rasul sudah menghentikan aktivitas sahurnya untuk menyiapkan apa? Sholat. Jangan berburu dengan azan begitu. Ini baik. Berarti di sini menandakan juga tadi saya katakan bahwasanya kita perlu mengetahui bagaimanakah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktu malamnya. Dalam sholat malam itu ada istilah qiyamul lain, ada istilah tahajud. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ada qiyamul lain, ada tahaj tahajud. Apa bedanya qiyamul lain dengan tahajud? Kalau qiyamul lain itu adalah solat-solat malam yang dilakukan setelah sholat isya sebelum tidur itu qiyam qiyamul lail yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail ini sebagai syaraful mukmin atau sebagai kemuliaan orang yang beriman ada yang namanya tahajud kalau tahajud itu bedanya kalau tahajud itu dilakukannya di sholat malam yang dilakukan setelah sholat isya dan setelah tidur jadi beda lah kita perlu mengetahui apa aktivitas Rasulullah Muhammad SAW kapan Rasul melakukan qiyamul lail ini. Kapankah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail? Dikatakan oleh para ulama Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam eh, melakukan qiyamul lail itu fi awalin nisfisani minal lail awalin nisfisani minal lail jadi awal waktu yang kedua dari malam artinya bagaimana malam itu berarti mulai dari maghrib itu malam sampai subuh itu malam lah kapan awal kiamul lailnya Rasulullah itu dari awal separuh yang kedua. lah awal separuh yang kedua itu kapan itu? Al awwaliyah an nisbiyah ya ma ba'da salatil isya wa ma yattasilu biha min awratin wa qiraatin matlubatin ba'da shalah wa qabla naum. Jadi awal waktu qiyamul lailnya Rasulullah. Tadi paham ya qiyamul lail jangan salah paham itu adalah berarti setelah selesai Nabi melakukan sholat isya wama yatasibu tasibu tasilu biya min aurat kemudian Nabi dilanjutkan dengan apa zikir-zikirnya kemudian membaca beberapa bacaan-bacaan surat Al-Qur'an yang biasa dibaca oleh Rasulullah dan sebelum tidur Karena dihitung surat isya jam berapa Hah? Jam 7 ya biar gampang hitungannya. Jam 7. Dikirnya berapa menit? 15 menit. Jadi 7. Tambah sholat, sholat sunat berapa menit? 5 menit. 7, 20. Sekarang plus Nabi itu mempunyai zikir-zikir Quran yang senantiasa beliau baca sebelum tidur. Apa dikir-dikir Quran Rasulullah yang dibaca sebelum tidur? Yang pertama, hadis dari Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan hadis ini sahih dari dari riwayatnya Sayyidah Aisyah. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi menganggap sahih hadis ini. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana layanamu yanamu hatta yaqra'a Bani Israel wa Zumar. Itu pertama. Sayyidah Aisyah menegaskan Nabi itu tidak pernah tidur malam sebelum beliau membaca surat Bani Israel. Apa surat Bani Israel itu? Surat Bani Israel itu nama lain atas surat apa? Is Isra. Kenapa? Karena surat Isra itu menceritakan tentang hancurnya Bani Israel. Hmm. Terus. Dan surat yang kedua adalah Az-Zumar. Terus Wa akhraja at-Tirmidzi wan Nasa'i an Jabir radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil atau asajda sajdah eh, wa tabarakal ladzi biyadihil mulk. Nah, ini jadi ada Al-Isra, ada Az-Zumar, terlambat lagi Nabi tidak pernah tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil yang dibaca biasanya pada sholat subuh di hari Jumat juga membaca surat Tabarok Ta'barok Al ladhi biyadihil mulku itu yang juga punya pengaruh bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur terus wa'anil irbad bin Zariyah radhiyallahu anhu kala karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakra'un musabbihat qabla ayyar kuda Nabi sebelum tidur itu pasti membaca surat musabbihat Artinya musabbihat itu apa? Surat-surat yang diawali dengan sabbihi, sabbihi, sabbaha nah, ini ya Fihinna, kenapa Nabi membaca itu? Waqala fihinna ayatun afdalu min alfi ayat Dalam surat itu, dalam musabbihat itu jumlahnya ada tujuh itu ada ada apa? Ada satu ayat yang lebih baik di mata Allah dibandingkan seribu ayat. Lah musabihat itu apa saja? Al-Hadid, Al-Hashr, tulis ya. Al-Hadid, Al-Hashr, As-Saf, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, yang terakhir, sabihis marobikal a'la atau al a'la. Itu enam, itu yang dibaca Rasulullah sebelum tidur semuanya diawali dengan kalimat tasbih, tasbihan kepada Allah. Allah. Itu. Kemudian baru Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidur malam. Makanya nanti kalau kita sudah menyusun zikir-zikir untuk eh, standar zikir Darul Halim, Selain dikir-dikir nanti kita jadikan satu, kita tulis di sana juga dikir-dikir sebelum tidurnya Rasulullah. Ini kenapa? Nah, saya sudah bisa menyusunnya, tapi kenapa belum saya susun langsung semuanya? Karena saya ingin membangun ilmunya dulu. Kalau nyusun buku itu gampang. Orang duduk lima hari jadi buku bisa. Orang duduk satu minggu jadi buku bisa. Tapi memberkai sebuah tulisan itu penting juga. Artinya diajarkan dulu ilmunya, dipaham, dipahamkan. Itu. Terus, bagaimana siapa yang tahu apa zikirnya Rasulullah? Rasul tidur. Kemudian Rasul bangun di sepertiga malam yang akhir untuk melakukan tahajud. Tadi dari jam berapa tadi kira-kira untuk membaca surat segitu tadi? Sekitar jam Setengah sepuluh itu sudah istirahat. Jadi istirahat di awal ma malam. Setengah sepuluh ya. Berarti acara MKTV jam sepuluh itu kelewat ya. Jam sepuluh baru selesai siaran, nyampe rumah jam setengah sebelas lebih, belum makan malam, kemalaman tidurnya berarti ya. Oke terus. Nabi kemudian tahajud, eh apa tidur. Begitu Nabi bangun tidur untuk sebelum tahajud, sebelum berwudu, ada zikir-zikir yang dibaca Rasulullah dan riwayatnya banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain satu arah ternyata digabungkan jadi satu zikir semuanya terkumpul. Jadi begitu bangun tidur, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pertama, menghilangkan apa? kantuk dari dari dari dari wajah beliau. Jadi bagaimana caranya? Ya seperti kita ya, berarti bangun tidur kan kita kucek-kucek mata dulu kan ya, kucek-kucek mata atau ya begini dulu biar seger. Kemudian pertama kedua Nabi yarfa'u ra'sahu ila sama Nabi memandang ke atas. Ini perlu ditiru. Pandang ke atas bukan mencari cicak ya, mencari ke atas gini. Yang ketiga, kemudian Nabi bertakbir sepuluh kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hah? Ya bangun tidur, ya pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini membangun ilmu ini luar biasa. Saya yakin Pak Dhani belum tahu ini. Terus yang kedua, setelah Allahu Akbar, kemudian Nabi memuji Allah 10 kali Alhamdulillah Alhamdulillah Alham Berapa kali? 10 kali Nanti ditradisikan semua di Darul Halim Dan semua masuk nanti dalam buku standar dikir Darul Halim ya Biar nanti ke depan tidak perlu bingung Setelah itu Setelah membaca istighfar 10 kali Nabi kemudian mengucapkan kalimat Subhanallah Wabihamdi subhanallah wa bihamdi 10 kali. Kalau ditambahin Ustaz boleh enggak subhanallah wa bihamdihi subhanallah nanti boleh. Subhanallah wa bihamdihi berapa 10 kali. Terus setelah itu Nabi mengucapkan zikir selanjutnya yang keempat Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Kudus. Berapa kali? Sepuluh kali. Anda jangan tanya ya Ustaz. Ustaz berapa? sepuluh kali? Wah ini. Itu rahasia Allah. Nanti hitungannya itu sepuluh, sepuluh, sepuluh. nanti atau hitungannya berapa kali kan begitu. Terus itulah rahasia Allah. Kadang-kadang dalam agama itu suka menggunakan istilah 40 itu juga Allah. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Kenapa 40 malam? Kenapa enggak apa 30 saja? Ya jangan tanya ke saya, tanya ke Allah. Ke Allah. Kan begitu kan? Itu 40, 40. Nabi semua nabi diutus ala ra'si arba'ina sana ketika masuk usia 40 tahun. Nah, ini kenapa seperti itu? Nah, ini. Orang dinamakan syekh kalau 40 tahun. Siapa? Ustaz berapa tahun Wah itu rahasia perusahaan itu ya. Syekh itu bermakna dua, ada syekh bermakna tua, itu adalah syekh itu maknanya artinya sudah usia tuh tua. Kalau ada 30 sampai 40 namanya kuhul. Kuhul itu apa? Mendekati masa tua. Hmm, hmm. 40 tahun ke atas itu masa PMK pesantren masa ketuaan kan begitu ya kalau masa keemasan itu lima tahun ke ke bawah. Terus Subhanal Malikil Kudus. Berapa kali? Sepuluh kali. Terus Nabi kemudian bertahlil sepuluh kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan membaca 10 ayat terakhirnya surat Ali Imran. Ali Imran itu kan kebetulan suratnya itu kan berapa? 200 ayat. Berarti mulai dari berapa? 191 yaitu ayat tentang zikir. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka fakina azaban nar terus Rabbana itu sudah ya sampai apa sampai la'allakum tuflihun sepuluh akhirnya surat apa Ali Imran itu terus dilanjutkan dengan doa doanya apa Allahumma inni a'udzubika tulis min dhiqid dunya min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah Allahumma inni a'udhu bika min dhiqid dunya wa dhiqil wa dhiqi yaumil qiyamah bisa nulisnya bisa kan ya bisa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ke apa? itu rupak susah dari segala kesusahan dunia dan kesusahan dari kiamat. Sepuluh kali. Kemudian doa lagi La ilaha illa anta tulis harus diajari ini subhanakallahumma subhanakallahumma sudah wa bihamdika astaghfiruka dhanbi Bisa tulisnya Wa as'aluka Nanti saya ulang Rahmatat, rahmatat. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني wahabli miladunka rahmatan innaka antal wahab? Hah? Nah, yang bisa nulisnya dengan tepat saya ulangi kita bareng Allahumma kok Allahumma dulu la ilaha illa anta sambil dilihat tulisannya ya kalau salah dibenerin subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka lidambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab berapa kali siapa yang bilang 10 kali Seka, sekali apanya min min zikir dunia dikit dunia dengan -hmm. Jangan panjang-panjang ya, sedikit aja, dikit. Artinya apa? La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, Maha suci Engkau Allah dan dengan memujimu Allah, astaghfiruka dzambi aku mohon ampunan atas mohon ampunan kepadamu atas dosaku, aku memohon rahmatmu, ya Allah tambahkan ilmuku dan jangan engkau sesatkan lagi hatiku setelah engkau beri hidayah Ya Allah berikan kepadaku dari murahmah Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemberi Kemudian baru Nabi Fatawassaka watawaddu'a Nabi kemudian siwakan Kemudian wu Baru wudu. kemudian so Sholat Ini, ini ilmu ya Allah luar biasa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terus Bagaimana Doanya Rasulullah ketika mengawali sholat malam. Doanya panjang ini kalian ya dengarkan saja ya nanti. Ini standarnya lah. Pertama Nabi bertakbir bertakbir dulu Allahu Akbar gitu ya. Setelah Nabi bertakbir, kemudian Nabi mengawali sholat malamnya dengan doa iftitahnya Rasulullah. Doa iftitahnya Rasulullah itu enggak sama dengan doa iftitah yang biasa dibaca Rasulullah ketika sholat biasa. Ada beberapa riwayat di sini khusus doa iftitahnya Rasulullah ketika sholat malam. Eh, dengarkan ya. Yang pertama, Nabi mengawali setelah Allahu Akbar, kemudian Nabi mengucapkan Allah Akbar tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah ini ya kemudian Nabi baru membaca apa surat al-fatihah kemudian apa surat al-baqarah yang dibaca Rasulullah dalam saat malamnya atau Nabi juga mengawalinya Allahu Akbar kemudian doa Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Isra Rafil fatiras samawati wal ar dan Nabi Nabi di sini kenapa nggak kamu nggak menyebutkan Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Is Israel nggak disebut di sini. Aduh. Ini nama malaikat yang paling ditakuti siapa? Israel. Eh, Nabi sering dalam hadisnya itu menyebut nama tiga malaikat itu tapi Israel enggak disebut. Contoh, ketika datang orang minta jodoh, apa doa jodoh ke Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Lau da'a Jibril lau da'a laka Jibril wa Mikail wa Israfil wa ahlus sama'i wa, wa ahlul ardi wa ana ma'ahum itu kan andekan mendoakan kamu ada sahabat datang ke Rasulullah minta didoakan jodoh <laughs> agar Rasul doakan saya agar nikah dengan dia Rasul dengan Maryam dengan Yu Yam dengan siapa Yu Yam Rasul mengatakan sini kamu Andaikan yang mendoakan kamu itu Jibril, Mikail, Israfil. Tapi gak kebut apa? Israfil. Kenapa? Kalau Israfil itu doa mati dia masalahnya. Dan seluruh ahli langit dan bumi dan saya ikut doa di tengah-tengah mereka, kamu tidak akan bisa menikahi wanita tersebut kecuali orang wanita yang kalau memang dia sudah tertuliskan untukmu. Paham? Nah, ini. Di sini Nabi juga gitu. Allahumma robba Jibril Wami, Mikail wa Is Fatiras samawati wal ardi yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fi makanu fi. Engkau ya Allah adalah Tuhan yang menghukumi atas apa yang berlaku di antara hamba-hambanya. Fi makanu fi yakhtalifun. Ihdini tunjukkan aku Allah lima fihi minal haqqi idznik Inna kata di mantasya ila siratim mustaqim. Itu salah satunya. Ada lagi yang panjang. Nah, ini. Ini kayaknya lebih enggak paham, lebih enggak hafal lagi. Allahu akbar. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin antal haqqu wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq was sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu anta ilahi la ilaha illa anta pernah ada yang melakukan seperti itu doanya pernah dengar kapan baru saja itu Bagaimana sujudnya Rasulullah ketika tahajud? Apa yang dibaca? Subhanallah rabbiyal a'la? Tidak. Walaupun boleh Subhanallah rabbiyal a'la. Istimewa saat tahajud itu. Doanya apa? Allahumma gfirli zambi kullihi dikkahu wajillahu eh kok kullihi kullahu dikkahu ini wajillahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa apa artinya Allahumma firli ya Allah ampuni aku dambi atas dosa-dosaku kullahu yaitu semua dosaku dikkahu sekecil apapun dosa itu jillahu seberat apapun dosa itu segede apapun dosa itu awalahu awal dosa itu wa akhirahu atau akhir dosa itu sirrahu yang tidak nampak oleh orang lain wa alaniyatahu dan yang nampak oleh orang lain itu doa sujudnya Rasulullah ketika tahajud paham eh ketika apa Tah tahajud ketika sujud dalam tahajud. Ada doa yang kedua yang hampir sama, minta ampunan dosa. Nabi berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min ukubatik wa a'udhu bika minka la uksi sana'an alaika anta kama an asnaita ala nafsi. Itu doa sujudnya Rasulullah sama ketika tahajud. Jadi bisa digabungkan sujud yang pertama pakai dosa doa yang tadi Allah maghfirli, sujud yang kedua pakai apa? Subhanakallahumma wa biham tiga ini. Terus Aduh Ustaz, ini kok baru semua ilmunya ini. Ah, ini. Jadi ada standar tahajud, doa taha, tahajud. Ada lagi doanya Rasulullah dalam sujud yang itu Allah maj'al fi qalbi nuron itu akhiri Terus bagaimanakah doanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika selesai tahajud? Ada yang hafal doanya? Allahumma Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'a biha amri wa talumma biha sya'si wa tarudda biha ghaibati wa tarfa'a biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tulhimani biha rusdi wa taruddu wa tarudda biha ulfati wa ta'simani biha min kulli su Allahumma a'tini imanan wa yakinan laisa min ba'dihi kufrun wa rahmatan analu biha syarfa karamatika fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukal fawza fil qadha wa nuzula syuhada wa isa su'ada wa nasra 'anil 'alal a'da Allahumma inni unzila bi unzilu bika hajati wa in qasura ra'yi wa dha'afa 'amali wa dha'afa 'amali wa iftaqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadhiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal bukhur an tujirani min adabis sa'ir wa min da'wati subur wa min fitnatil kubur Allahumma ma qasur an rahji ila akhiri doanya panjang ini semua sudah saya tulis doa-doa ini dan praktek-praktek tadi itu dalam buku yang saya tulis itu tentang apa berguru pada Rasulullah Muhammad SAW ketika menyinggung tentang ibadahnya Rasulullah temanya ada tentang sholat malamnya Rasulullah kemudian bagaimana doanya Rasulullah ketika sholat duha bagaimana ketika ini itu saya tulis dalam buku saya yang berjudul apa berguru pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh nanti bisa dilihat nanti ya kalau sudah terbitkan bukunya dan beli ya jangan minta ya baik itu para sahabat sekalian jadi ternyata banyak dari bahkan ada doa kalau Rasul itu apa itu pernah mengajarkan Rasul Rasul kan senantiasa qiyamul lail, senantiasa taha, tahajud. Tapi Rasul pernah yang namanya Rasul itu kan sebagai panutan. Jadi pernah tidak tahajud. Padahal Rasul tidak, tidak pernah meninggalkan tahajud. Lah kenapa Rasul pernah tidak tahajud? Untuk memberi contoh. Begitu pentingnya ibadah itu tahajud. Kemudian kalau tertinggal, Rasul itu mengajarkan kepada kita doa. Doa apa? Doa sebagai pengganti tahajud yang terlewatkan. Oh, ada seperti itu. <laughs> nanti silakan lihat di bukunya nah, biar beli buku kan begitu penasaran kan ya penasaran nah, harus beli bukunya <laughs> secepatnya baik selanjutnya itu jadi banyak ilmu ternyata yang selama ini kita terlewatkan jadi jadi orang jangan apa itu mudah puas dengan apa yang dicapai. Oh tahajud tahajud ya begini begini ternyata kita kalau ingin meniru Rasulullah, Rasul mengajarkan banyak hal yang kita tidak tidak tahu. Baik, terus. Hadis 89. Wa an Abi Hurairah rafa'ahu Abu Hurairah sahabat yang sangat terkenal begitu ya, yang sangat terkenal sekali Abu Hurairah itu ternyata ibunya Abu Hurairah itu ketika Abu Hurairah sudah Islam, sudah mengikuti Rasulullah, ternyata ibunya itu masih kafir. Ibunya masih apa? Belum masuk Islam. Sampai Abu Hurairah itu sedih kenapa? Setiap ketemu Rasulullah, Rasul begitu baik, begitu ketemu ibunya, ibunya mencaci maki Rasulullah, begitu jahat kepada Rasulullah. Sampai dia suatu hari gelisah sekali kemudian menghadap pada Rasulullah, kemudian minta doa kepada Rasulullah agar ibunya didoakan masuk is Islam. Begitu pulang ke rumah, masuk mau masuk rumah, mendengar suara dari rumah Abu Hurairah jangan masuk kamu. Dia mendengar ibunya lagi mandi. Kemudian satu dibuka pintu oleh ibunya, saya ibunya, ibunya membaca dua kalimat syahadat di depannya Abu Hurairah. Betapa senangnya Abu Hurairah langsung pamitan ibunya datang kepada Rasulullah menceritakan apa gembiranya berkah doanya Rasulullah ibunya masuk Islam oh itu berarti Allah Akbar itu itu Abu Hurairah Man aftara yauman min ramadhana min ghairi udhrin Barang siapa yang memberi buka puasa Satu hari saja kepada orang yang berpuasa Eko eh, aftoro salah salah salah Barang siapa yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan sehari saja min ghairi udrin tanpa alasan yang dilegalkan sengaja membatalkan wala marodin dan tidak karena sakit ini lam yakdhihi anhu siyamud dahri wa in wa bihi qala ibnu mas'ud tidak puasa yang ditinggalkan tadi itu dengan kesengajaan di bulan Ramadan bukan karena alasan yang dilegalkan tidak karena musafir atau tidak karena sakit atau apa wala marotin lam yaqdihi anhu ini maka tidak bisa dikodoi artinya tidak bisa diganti pahala yang ditinggalkan tadi walaupun dengan diganti dengan puasa setahun penuh ini berarti menunjukkan betapa besarnya pahala puasa bulan Ramadan. Maka jangan meninggalkannya dengan sengaja. Diganti dengan puasa sunnah setahun penuh puasa tidak bisa mengimbangi pahala puasa di bulan Ramadan walaupun sehari tadi itu. Ini. Tanpa alasan. Kalau ada alasan kan tidak apa-apa karena sakit atau musafir atau sudah tua sekali tidak kuat puasa kan ala alasan ini makanya jangan gampang-gampang meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan terus An Abi Hurairah qala hadis dari Abu Hurairah qala Sayyidina Abu Hurairah berkata ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siami salah sati ayamin mingkuli syahrin kita terjemah dulu yang pertama adalah tadi Abu Hurairah mengatakan Rasul di kekasihku memberikan wasiat kepadaku tentang tiga perkara ini wasiat ini juga berlaku untuk kita yang pertama setiap bulan puasa tiga hari nanti keterangannya besok warok atayin duha dan melakukan sholat dua rakaat duha minimal setiap hari. Wa an utiro qabla an anam dan agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Besok kita bahas tentang keterangan ini. Jadi ya, puasa tiap bulan, setiap hari minimal itu kapan, terus untuk apa, terus sholat duha ini untuk apa, bagaimana duhanya Rasulullah ini bagaimana puasanya Rasulullah kalau perlu dan witir sebelum tidur ini kenapa dan sebagainya Insya Allah para sahabat-sahabat sekalian besok kita akan kaji bersama keterangan hadis yang ke-90 ini supaya kita tambah-tambah ilmu sehingga punya modal untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma من أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله